serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. seri yang ke-30 ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Bimo sebagai Kerasiluman, Naryo sebagai Dewa Wisnu, Yuli sebagai Cempaka, dibantu oleh Herman dan Edi Juni. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. kisah yang lalu diceritakan, Prabu Purbaya mendaki kembali Bukit Mangun guna menumpas siluman pembawa bencana bagi penduduk di sekitar bukit tersebut. Hmm. Aku tidak mau dua kali tersingkir. Hmm. Beberapa waktu yang lalu, siluman Merapi menyingkirkan diriku dari tempat ini. Tapi kali ini, apapun yang akan terjadi, aku akan mempertahankan tempat ini. Dan engkau, wahai anak muda, akan menjadi kurbanku malam ini juga. Ah, demi kekuatan agung, aku akan menghancurkan kekuatan iblis yang berada di hadapanku ini. Hup! kekuatan agung. Lumpuhlah engkau, hai siluman jahat! Prabu Purbaya mengayunkan kujang pusaka di tangan kanannya yang menimbulkan cahaya kebiruan yang berkilau-kilau. Sebuah kekuatan yang jauh berada di luar kekuatan sakti Prabu Purbaya sendiri meluncur dengan deras membawa angin yang bersiutan ke arah siluman kerap putih di hadapannya Kera putih yang berukuran setinggi manusia itu bagaikan angin tofan berputar menghindari kibasan dari kujang pusaka Prabu Purbaya. Hawa dingin yang berkekuatan gaib dari kujang pusaka seakan-akan mengikat gerak siluman kera itu. Maka perlahan-lahan geraknya menjadi semakin lamban sampai akhirnya Prabu Purba yang melengking tinggi, melepaskan Aji Banyu Agung dengan tangan kirinya. sebagaimana semula. Ah, apa yang sebenarnya telah terjadi? Ah, aku tidak boleh lagi melepaskannya. Aku harus dapat segera menyelesaikan masalah siluman kera ini. Aku akan memohon petunjuk dari kekuatan agung yang bersemayam di dalam tubuhku. Prabu Purbaya mengerahkan seluruh kekuatan batinnya Laki-laki agung yang adalah Yang Wisnu dipatri dalam pikirannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba cahaya di tubuh Prabu Purbaya lenyap dan kemudian di hadapannya secara tiba-tiba muncul seorang laki-laki agung dengan pakaian yang indah gemerlapan. Ada apa engkau memanggilku, hai pemuda gagah? yang agung, kesucian, keagungan dan keperkasaan adalah milik Tuhan. Saya memanggil Tuhan semata-mata adalah ingin memohon pertolongan. Mohon petunjuk dari Tuanku yang agung tentang siluman kera putih. Bagaimanakah caranya hamba dapat memusnahkannya? Dan di manakah kini siluman itu berada? Engkau telah berhasil. Siluman itu sudah engkau lumpuhkan. Rohnya telah hancur dalam kolam di hadapanmu. Gerak angkaranya telah lenyap oleh kekuatan Banyu Agungmu. Tetapi, oh, tetapi apakah Tuanku yang agung? Keberadaan, kehidupannya masih tetap di dalam alam ini. Tetapi, walaupun telah hilang gerak angkaranya, siluman itu masih tetap dapat menyebarkan bencana. Kehidupannya masih tetap berada di tengah kolam itu. Dan bahkan ia telah menyebarkan maut di antara air-air yang mengalir turun ke kaki bukit. Karena itu, kau harus dapat memberikan peringatan pada para penduduk yang berada di sepanjang sungai Sedani yang dialiri air dari bukit ini untuk tidak menyentuh dan memakai air yang telah dicemari oleh kekuatan jahat iblis itu. Tetapi, sampai sejauh manakah pengaruh iblis jahat itu tuanku yang agung? Engkau benar, kekuatan dan pengaruhnya hanyalah di bawah jarak seribu tombak. Ya, hanya itu yang dapat kuberitahukan Purbaya. Kekuasaanku tidak mencakup wilayah ini, kecuali, ya, kecuali jika aku meminta bantuan penguasa wilayah ini. Ya, agaknya aku memang harus bertemu dengan mereka kembali, dengan Burangrang dan Kinanti, dan Begawan aku. Oh, hari sudah hampir pagi. Aku akan segera meninggalkan bukit ini, dan beristirahat di bawah sana. Hup! Matahari bersinar terang, tetapi udara di sekitar tempat ini demikian sejuknya. Hmm. Tapi, oh, air sungai ini oh, celaka. Akan kulihat ke arah sana, ke arah mana sungai mengalir. Oh, apakah ada penduduk yang mandi atau mempergunakan air sungai ini untuk keperluannya? dan mencuci. Dan tak jauh dari mereka, beberapa laki-laki juga tengah mandi. di sebelah depan mereka juga ada yang tengah memandikan kerbau. Aku harus memberikan peringatan pada mereka. Hup! harus tetap mencobanya. Hoi, sahabat yang berada di dalam sungai, naiklah. Ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan. Siapa yang jahat? Ya? Tahu ya. Tapi iya. Jahat dia. Iya, potongannya nggak jahat potongannya. Ya. Hei, siapakah engkau ini, anak muda? Apa maumu memerintahkan kami untuk meninggalkan sungai ini? Jika kau ingin bicara, bicaralah. Ketahuilah paman, sungai ini hingga seribu tombak dari anak sungai di kaki Bukit Wangun telah dicemari oleh kekuatan jahat yang dapat membuat celaka kalian. Karena itu, aku harapkan janganlah mempergunakan air sungai Sedane ini dari jarak pertemuannya dengan anak sungai dari kaki Bukit Wangun itu hingga seribu tombak. Hah? Itu bilang ada kekuatan jahat, ya kekuatan jahat. pasar untuk dijual. Benar rupanya yang aku khawatirkan. Mereka tidak mau mendengar kata-kataku. Tidak ada jalan lain. Agaknya aku memang harus mempergunakan suara dari penguasa wilayah ini. Prabu Purbaya kemudian menyusuri sungai Sedana itu hingga jauh dari kumpulan penduduk tadi dan di bagian lain yang ia lalui, ia masih sempat melihat beberapa orang yang juga tengah mencuci dan mandi. Iya, aku harus menemui Raden Durangrang dan Kinanti. Aku harus menemuinya, membantu mereka untuk mendapatkan kembali haknya, sehingga sananya dari tangan orang-orang seberang. Dan sesudah itu, akan lebih mudah bagiku untuk menanggulangi pencemaran sungai Sedana ini. Hmm, tetapi, aku tidak boleh melupakan istriku Cempaka di Karang Sedana. Aku harus menjenguknya kembali sebelum aku terlibat terlampau jauh dengan urusan yang lain. Iya, aku harus kembali. Sekarang juga. menuju ke sebuah semak yang rimbun. Setelah yakin tak ada orang yang melihatnya, Prabu Purbaya kemudian merapatkan kedua telapak tangannya di muka dada, kemudian kedua matanya dipejamkan. Aji Halimunan tingkat tertinggi untuk memindahkan raganya tengah digelarkan. Dan sesaat kemudian, tubuh Prabu Purbaya lenyap dari pandangan Beberapa saat kemudian, tubuh dari sang Raja Suya, maharaja dari tanah Pasundan itu, muncul di dalam bilik istananya. Di manakah Dinda Cempaka? Sedang keluar kamarkah? Oh, biarlah aku tunggu saja di dalam kamar ini. Mungkin hari ini juga Tuan Permaisuri. Dinda Cempaka? Ah? Oh, Kanda. Oh, Kanda sudah kembali. Ya, sebagian pekerjaan Kanda telah selesai. Dan kini menunggu pekerjaan berikutnya. Bagaimana keadaan dalam istana kita, Dinda? Di wilayah Karang Sedana. Semua berjalan dengan lancar, Kanda. Dan uh, bagaimana dengan dirimu sendiri? Juga kandunganmu, Dinda. <laughs> Tidak ada yang patut dirisaukan, Kanda. Duduklah di sini, Kanda. Dinda akan memerintahkan Mbak Tilik untuk mengambilkan makanan. Sudahlah, Dinda. Duduk saja di samping Kanda. Dinda masih ingin melepaskan rindu. Uh, iya, tapi tunggu saja sebentar. Mbak Tilik ada di depan bilik kita. Dinda sudah memerintahkan Bantilik membuat sayur kesukaan Kanda. Sebentar, Kanda. Heh, prajurit. Di mana Bantilik? oh, ah, itu dia. Baru saja akan kembali ke dapur, tuanku. Ah, uh, tolong panggilkan cepat. Baik, tuanku. Aku membutuhkan dia segera. Baik, baik. siapkan. Daging menjangan goreng, juga sayur terong. Heh, untuk siapakah sayur terong itu, tuanku? Bukankah tuanku tidak menyukai sayur itu? <laughs> Sudahlah, cepat, bawakan saja bibi emban. Oh, <laughs> atau atau tuanku Purbaya telah kembali? Bukankah begitu? Iya, junjunganmu telah kembali. Cepat, bawakan makanan untuk beliau. Oh, baik, baik tuanku Permaisuri. Hamba akan segera kembali dengan sayur terong dan daging menjangan goreng. Hei, baginda telah kembali. Baginda telah kembali. Mereka telah tahu kehadiranku. Iya. <laughs> Sayur terong itu telah membuka rahasia kedatangan Kanda. <laughs> Ah, alangkah melelahkannya perjalanan Kanda Eh, eh, kenapa Kanda bangkit dari ranjang itu jika... Ayo, ayo kembalilah. Eh, eh, eh, bukankah kita akan segera bersantap? Kanda harus mencuci tangan, membersihkan tubuh dahulu. Ingat, ini bukanlah di tengah hutan. Hmm? <laughs> Jika begitu, cepatlah. Dan segera kembali ke ranjang ini. Kita akan bersantap di ranjang ini. Baik, Dewiku sayang. menabur kebahagiaan mereka dalam paduan asmara. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-30 dengan judul Bayang-Bayang Angkara. Sampai jumpa.